Yaitu usaha hidayah. Hidayah ini adalah satu petunjuk, satu cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang bila hidayah ini masuk di dalam hati, maka manusia itu akan kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan faham bahwa yang berkuasa di alam semesta ini hanya Allah. Manusia tidak berkuasa Yang menciptakan manusialah yang berkuasa Negara-negara tidak berkuasa Rakyat juga tidak berkuasa yang berkuasa adalah yang menciptakan negara-negara, yang menciptakan rakyat. Allah Subhanahu wa taala. Manusia ini betul-betul tidak bisa apa-apa. Manusia ini tidak ada apa-apanya. Manusia ini tidak ada kalau tidak diadakan oleh Allah. Manusia ini tidak hidup kalau tidak dihidupkan oleh Allah. Manusia ini tidak bisa berpikir kalau dia tidak dikasih pikir oleh Allah. Manusia ini tidak bisa melihat kalau tidak dikasih penglihatan oleh Allah. Manusia betul-betul sangat berhajat kepada Allah dalam setiap waktu, dalam setiap detik. Kalau satu detik saja manusia tidak ditolong oleh Allah maka masuk manusia ini akan musnah kalau satu detik saja otak manusia tidak ditolong oleh Allah maka dia akan menjadi gila satu detik saja tidak datang pertolongan Allah kepada telinga maka telinga itu akan tuli satu detik saja tidak datang pertolongan Allah kepada jantung kita jantung kita akan mandek. Satu detik saja tidak datang pertolongan Allah kepada keluarga kita, keluarga kita akan berantakan. Satu detik saja tidak datang pertolongan Allah kepada istri kita, nggak tahu jadinya. Bisa-bisa lari ke Korea, nggak bisa dicari lagi. Satu detik saja tidak datang pertolongan Allah kepada anak kita, maka anak kita akan teler di pinggir jalan. Satu detik saja dia datang pertolongan Allah di sawah kita nggak akan panen. Sudah panen tidak datang pertolongan Allah, nanti panennya tidak akan bermanfaat. Dimakan jadi penyakit, dikasihkan anak jadi nakal, dikasihkan istri jadi rewel, kalau tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau hidayah masuk dalam hati orang tuh paham begitu. Kalau hidayah belum masuk, perasaannya yang kuasa itu manusia, yang kuasa ini, yang kuasa itu, yang kuasa ini, yang kuasa itu. Sehingga kita ini hidup dalam kebingungan. Tapi kalau hidayah masuk dalam hati, oh, yang berkuasa cuma Allah. La ilaha illallah. Setiap saat ingat kepada Allah. Kalau orang itu belum dapat hidayat, maka dia akan berpikir bagaimana mungkin orang kok disuruh Ingat terus sama Allah tuh bagaimana? Apa ya bisa? Hmm. Tapi kalau sudah hidayah masuk dalam hati, pikiran itu berubah. Orang kok disuruh lupa kepada Allah itu apa ya bisa? Hmm. Wong tiap detik berhajat kepada Allah. Tiap waktu dilihat oleh Allah, didengar oleh Allah. Makan dari rizki Allah minum dari minuman yang Allah ciptakan. Tinggal di bumi Allah, di bawah kolong langit Allah. Kok suruh lupa kepada Allah itu apa ya bisa. Ini kalau hidayah masuk. Kalau hidayah belum masuk, orang kok suruh ingat terus sama Allah apa ya? bisa. Nah. Oh wali ya. Nah. Ini hidayah tidak masuk. Kalau hidayah itu masuk di dalam hati semuanya kan, maka tidak ada yang lebih menggembirakan melebihi mengamalkan perintah Allah dan tidak ada yang lebih menyusahkan melebihi maksiat kepada Allah. Orang itu kalau sudah dapat hidayah merasa bahwa maksiat itu lebih bahaya dari segala racun, lebih berbahaya dari segala yang berbahaya. Karena ini bisa mendatangkan murka Allah. Dan kalau hidayah itu masuk dalam hati orang akan punya keyakinan mengamalkan perintah Allah itulah yang paling menguntungkan. Paling menguntungkan, paling menyelamatkan, paling membahagiakan. Itu kalau hidayah masuk di dalam hati. Nah, mulaikan Allah SWT. kalau hidayah itu masuk di dalam hati, orang itu akan paham. Allah Maha Kuasa, Allah betul-betul maha agung. Tidak bisa dibayangkan oleh otak manusia. Bagaimana otak yang satu liter bisa membayangkan Tuhan pencipta alam semesta ini. Yang telah menciptakan alam semesta ini dengan kon, jadilah maka jadi. Bentuknya alam ini saja kita ini tidak bisa menggambarkan. Bentuknya alam semesta ini apa bundar, apa persegi empat, apa persegi panjang, Batasnya di mana? Otak kita nggak sampai. Apalagi kok batasnya alam. Jumlahnya alam semesta ini kita ini membayangkan saja nggak bisa. Berapa jumlahnya bulan? Satu itu yang kamu tahu. Banyak yang sana itu. Nah, berapa jumlahnya bintang-bintang yang ada di langit? Nggak ada yang tahu. Kalaupun tahu itu namanya abu nawas. Nah. Berapa jumlahnya Bunawas bintang-bintang yang ada di langit? Kamu tahu apa enggak? Tahu. Hmm. Jumlahnya sama dengan rambut kepala kamu itu. Hmm. Hitung sendiri, nanti kalau sudah hitung laporan sama saya. Itulah jumlahnya bintang-bintang yang ada di langit. Katanya Bunawas. Hmm. Maknanya ini tidak ada orang yang bisa ngitung. Sampai ahli-ahli antariksa, ahli-ahli teropong-teropong gede. Nggak bisa. Apalagi kongetong ngitung. Memperkirakan saja tidak bisa. Ini semua ciptaan Allah. Dari kon jadilah maka jadi. Maka keagungan Allah Subhanahu wa taala itu betul-betul tidak bisa dibayangkan oleh otak manusia. Ini kalau orang dapat hidayah. Maka kata para ulama, Allah itu tidak di atas, tidak di bawah. Allah lah yang menciptakan atas, yang menciptakan bawah. Allah tidak di bumi, tidak di langit. Allah lah yang menciptakan bumi, menciptakan langit. Allah tidak berhajat dengan apa saja, tidak berhajat dengan zaman, tidak berhajat dengan tempat. Dialah yang menciptakan segala tempat. Subhanallah, Maha Suci Allah, Maha Agung Allah. Betul-betul tidak bisa diukur oleh otak manusia. Ini kalau orang dapat hidayah. Sehingga kalau mendengar asma Allah disebut Allahu Akbar, hatinya gemetar, ketakutan. Ini kalau hidayah masuk dalam hati. Nah, oleh Allah Ta'ala Bagaimana kalau sekarang itu dibisikkan ke telinga kita, itu Pak Presiden ada di belakang kamu, pasti kita akan terkejut. Nah, presiden, nah, iya Presiden ya. di belakang kamu itu. Nah, mulai nah, kan Allah Taala, kalau kita dikasih tahu itu belakang kamu ular, terkejut nggak kira-kira? Terkejut. Nah. kalau dikasih tahu harimau di depan itu, kita akan terkejut. Orang beriman subhanahu Allah taala bagaimana tidak terkejut ketika disebut nama Allah yang menciptakan seluruh makhluk, yang menciptakan seluruh presiden, yang menciptakan seluruh harimau, yang menciptakan seluruh ular, yang menciptakan dunia, yang menciptakan akhirat, yang menciptakan surga, yang menciptakan neraka. Bagaimana dia tidak terkejut? Wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum kalau disebut nama Allah, hatinya gemeter. Itulah tandanya orang dalam hati ada hidayah. Nah mulaikan Allah Subhanahu wa taala. Ini hidayah salah satu hasilnya hidayah itu kayak begitu. Setelah kenal dengan keagungan Allah, kalau hidayah ini masuk, mulaikan amal agama itu sewenang sudah nggak karuan senangnya. Wajulat kurratu aini fi shalah kata Nabi sejuk mataku waktu sholat. Bagi Nabi itu kan. kalau beliau itu lagi capek, lagi pokoknya sangat capek sekali lah. Maka beliau mengatakan kepada Sayyidina Bilal, "Arihna biha, Arih Nabiya, Ayo sholat biar seger lagi. Nah, jadi baginda Nabi itu kalau capek malah sholat biar seger. Nah. Ini orang yang tahu keagungan Allah SWT, keagungan agama Allah SWT. Alhamdulillah. Ya. Saya sedang mencari siapa yang ngantuk. Hmm. Hmm. Ini kalau ngantuk itu kok kelihatannya bahaya sekali. Kalau orang diajak bicara agama ngantuk, ini kelihatannya sangat bahaya. Betul bahaya. Kalau direnung itu bahaya. Kalau dianggap tidak bahaya biasa, itu karena nggak mikir yang betul-betul. Kalau kamu pikir betul-betul, uh bahaya betul. Nah, melainkan Allah Ta'ala ya, kalau saya ini bicara mengenai raja-raja, presiden-presiden, pejabat-pejabat yang ada di sini. Terus kemudian kamu tidak menghiraukan sama sekali. Apa? Kira-kira marah gak itu? Pejabat-pejabat yang datang itu kira-kira tersinggung gak mereka? Kira-kira ya akan tersinggung. Padahal itu pejabat, cuma manusia aja yang lima tahun pensiun. Nah. Ini kita ini kita renungi kan Jadi kalau sudah bicara agama itu kayak para sahabat. Para sahabat itu juga kayak kita, kadang-kadang main-main, eh, naik kuda, lempar-lemparan semangka, hmm, biasa, guyonan juga kadang-kadang. Tapi kalau sudah urusan agama datang, matanya melotot semua, merah semua nggak ingat apa-apa lagi. Nah, ini para sahabat sebenarnya. Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala mengatakan baginda Nabi itu masya Allah sangat sayang sama istrinya. Tapi kalau sudah mendengar adzan dikumandangkan seolah-olah tidak kenal. Hmm. seolah-olah tidak kenal. Au kama qalat. Jadi begitu kita kalau sudah urusan agama ini ada orang namanya Bisher al-Hafi. Itu dulunya itu preman mereka. Bisher al-Hafi itu asalnya preman. Dia sedang duduk di warung itu ngobrol sana ngobrol sini dengan teman-temannya. Tiba-tiba ada orang lewat, jauh lah, dulu nih. Ke masjid, ke masjid, ini panggilan Allah datang, hayya 'alas shalah ke masjid, katanya orang tadi. Maka Bishr al-Hafi ini terkejut. Panggilan Allah katanya dia. Saking terkejutnya itu sampai lupa, nggak pakai serandal, lari ke masjid. Hmm. Langsung jadi wali. Hmm. Gara-gara tergopoh-gopoh ada orang mengatakan panggilan Allah ini masjid berubah itu asalnya perweman tidak karuan jadi wali tidak karuan. Nah, maka nanti kalau di taskil itu begitu. Cepat, insyaallah menekan. Nah. Jadi bukan masalah bicara, bicara, bicara ini, tapi sikap kita ini bagaimana? Kalau sikap kita kepada Allah ini betul-betul mengagumkan, Allah akan memberikan kepada kita hal-hal yang agung, ya Insyaallah menekan. Nah, itu caranya. Kita ini kalau ngomongnya itu sudah banyak yang pandai-pandai ngomong. Nah, tapi bagaimana sikap kita? Sikap kita kepada Allah, sikap kita kepada Rasulullah, sikap kita mengenai negeri akhirat, sikap kita mengenai agama Allah, sejauh mana kita mengagungkan perkara-perkara ini, sejauh itu pula derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. <laughs> Namun kan Allah Subhanahu wa taala ini tadi cerita mengenai usaha hidayat. Bagaimana usaha hidayat itu? Innal huda hudallah. Hidayah itu adalah milik Allah semalekan. Yang bisa memberikan hidayah itu hanya Allah. Manusia tidak bisa memberikan hidayat. Tetapi Allah Subhanahu wa taala melalui yang mulia baginda Muhammad alaihi salatu wasalam memberitahu kepada kita usaha-usaha yang bila kita kerjakan Allah akan kasih hidayah. Yang pertama kali mendengarkan pembicaraan agama ini. Kita tandanya orang itu mau dapat hidayat itu Dengarkan pembicaraan agama itu dengarkan betul-betul. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladzina hadahumullah. Orang yang mendengarkan betul. Yastami' itu mendengarkan sungguh-sungguh. Hmm. Bukan sekedar dengar, tidak Ya sama itu betul-betul mendengarkan maknanya itu. Mereka ini adalah orang-orang yang dapat hidayah dari Allah. Nah, kita ini belajar kalau ada pembicaraan mengenai agama, pembicaraan mengenai keagungan Allah, pembicaraan mengenai bagaimana pentingnya taat kepada Allah, kita dengarkan sungguh-sungguh. Insyaallah malaikat. Kemudian usaha yang kedua kan kita juga harus bicara. Nah, jangan hanya mendengarkan saja tapi bicara. La yastaqimu imanul mar'i hatta yastaqima lisanu wa la yastaqimu La yastaqimu imanul mar'i hatta yastaqima qalbuhu wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Iman orang itu tidak akan lurus. Kata Nabi ini, iman orang tidak akan lurus sebelum hatinya lurus. Dan hati tidak akan lurus sebelum lesannya lurus. Maknanya kalau lesan lurus, hati jadi lurus. Kalau hati lurus, iman lurus. Kalau iman lurus, amal jadi lurus. Kalau itu semua lurus, datang pertolongan Allah, datang barokah Allah, datang nusratullah dalam kehidupan kita di dunia ini dan kehidupan di akhirat. Insyaallah malakan. Dibiasakan kita ini bicara keagungan Allah swt. Bangun tidur ketemu istrinya, "Assalamualaikum, saya hamba Allah, kamu adalah hamba Allah." Allah yang menciptakan aku dan yang menciptakan kamu. Kita tinggal di bumi Allah, di bawah kolong langit Allah. Makan rizki dari Allah, minum minuman dari Allah. Kita tidak bisa bernafas satu nafas pun tanpa ditolong oleh Allah. La ilaha illallah. Maka kita harus senantiasa taat kepada Allah tunduk kepada Allah, ingat kepada Allah. Insya Allah, hei istriku. Hey, insya Allah. Ketemu anaknya. Ayah kamu hamba Allah, kamu pun hamba Allah, semua manusia hamba Allah, semua binatang hamba Allah, tinggal di bumi Allah. Sebentar lagi akan pergi ke akhirat untuk masuk surga bagi orang yang taat kepada Allah atau masuk neraka bagi orang yang tidak taat kepada Allah. Maka anakku jagalah agama karena Allah la ilaha illallah. Ketemu pelajar, assalamualaikum. Sudah selesai ujian, alhamdulillah. Kamu ingin ujian kamu ada manfaatnya? Kamu ingin ijazah kamu ada manfaatnya? Yo ingin. Kalau kamu ingin ijazah kamu ada manfaatnya, maka kamu amal agama dengan baik. Yakin kepada Allah, sholat lima waktu dijaga, ikut taklim di masjid, insya Allah. Nah, kalau kamu tidak mau taat kepada Allah, bisa-bisa ijazah kamu tidak ada manfaatnya. Banyak orang punya ijazah sarjana ekonomi tapi malah banyak utangnya. Hmm. Banyak orang tidak punya ijazah malah banyak duitnya. Hmm. Yang memberi rezeki Allah bukan ijazah yang memberi rezeki. La ilaha illallah. Ketemu pejabat, Pak Lurah, Pak Camat. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Maaf ini Pak ya, ini belajar bicara agama, jangan Bapak tersinggung. ya. ini belajar kok, Pak. Ini belajar ngomong, tapi ngomong yang baik. Ya, silakan ngomong apa kamu? Saya ingin melihat Bapak jadi raja di surga Allah. Hmm. Jabatannya tidak akan lepas selama-lamanya. Maka Bapak ikut bareng-bareng program di masjid bersama teman-teman masjid. Bagaimana Pak? Eh, Insya Allah. Hmm. Ketemu petani. Assalamualaikum warahmatullah. Pak, ingin nggak sawahnya selamat panen? Terus rizkinya barokah, anaknya baik-baik, istrinya taat, pergi ke Mekah, ke Madinah. Nah, mau apa enggak Pak? Mau. Maka dari itu bapak sama-sama dengan kita menghidupkan amal masjid. Dalam satu hadis, kalau orang itu menghidupkan amal masjid, maka nanti rizkinya barokah. Assalamualaikum warahmatullah. Ketemu siapa lagi? Ketemu orang tua. Assalamualaikum warahmatullah. Bah, kelihatannya di dunia tidak tidak lama. Nah, Mau apa lagi? Nah, dunia ya cuman begini saja. Katanya Pak Kiai, siapa yang sudah kawin berarti sudah tahu dunia dengan segala isinya. Tinggal akhirat saja yang belum tahu. Maka kita ke masjid untuk belajar akhirat, Mbah. Gih. Assalamualaikum warahmatullahi Kira-kira bicara begitu bisa nggak? Setiap ketemu orang bicara agama. Ini supaya agama itu masuk dalam hati itu kuncinya di mulut ini. Kalau mulutnya tiap hari cuma bicara sawah, ladang, rabu macul, luku, garu. Nah, wedang kopi, wedang teh, wes ngono terus. Nanti yang dalam hati kita ya adanya wedang kopi, wedang teh, sawah, luku, garu itu. Apa yang kita bicarakan itu akan masuk dalam hati. Kuncinya hati itu mulut. Ini hadis ini. Jangan mengatakan Allah ngomong tok tapi nggak diamalkan. Lo jangan begitu. Ngomong dulu lama-lama amal. Nah, ngomong aja dulu lama-lama amal. Jadi orang mau kawin ngomong aja, lama-lama kawin betul. Ya. Jual beli itu ngomong aja, lama-lama jual, jual beli betul. Hmm. Jadi ngomong itu penting. Maka ngomonglah yang baik. Ya. Ngomong yang baik itu apa? Ngomong mengenai keagungan Allah, bicara mengenai akhirat, bicara agama ini penting. Hmm. Sangat penting, melebihi yang penting. Ini termasuk usaha hidayah yang penting ini. Bicara agama. Nah, mulaikan Allah Ta'ala dan termasuk usaha agama yang sangat penting lagi adalah usaha hidayah yang sangat penting lagi adalah mengamalkan sunnah-sunnah Nabi. Semua amalan yang sesuai dengan arahan Nabi maka itu akan mendatangkan hidayah. Apa saja ikut arahan Nabi. Hmm. Arahan Nabi itu siapa yang tahu? Yang tahu adalah para sahabat. Hmm. Arahan sahabat itu siapa yang tahu? Itulah para ulama-ulama yang ahlinya. Ya, supaya kita bisa ikut Nabi harus dekat dengan para ulama, dekat dengan kehidupan para sahabat. Ya. Orang ini semulaikan Allah Ta'ala Walaupun dia diajari ilmu pertanian Tapi kalau di sekitar dia ini tidak ada sawah, nggak ada ladang Pahamnya sedikit nanti Tapi orang nggak pernah sekolah pertanian Tiap hari diajak ke sawah, diajak masul Nanti pahamnya mengenai pertanian banyak Begitu juga kan Kalau hidup kita ini dalam suasana bukan suasana kehidupan para sahabat, suasana kehidupan lale, maka kita ini paham agama dikit kita gitu aja. Tapi kalau hidup kita ini dalam suasana kehidupan sahabat, suasana dakwah, suasana ilmu, suasana ibadah, suasana kasih sayang satu sama lain, dimulai dari masjid-masjid kita, rumah-rumah kita, maka kita nanti akan mudah memahami dan merasakan barokahnya agama itu. Jadi suasana ini penting. Maka malam Jumat itu kita duduk di sini bicara agama, kita malam hari tahajud, tidur semua pakai adab tidur semua, pakai sunnah Nabi semua, nggak bicara dunia. Kalau bisa, kalau sudah ke masjid, HP-nya dimatikan klik, nggak nggak dibuka-buka lagi. Untuk apa? Untuk membuat suasana para sahabat. Karena para sahabat dulu nggak ada yang pakai HP, nggak ada. Hmm. Ada sahabat pakai HP? Allah memberi sahabat HP 10 truk juga bisa. Hmm. Allah Maha Kuasa yang menciptakan segala-galanya. Tapi para sahabat tidak dikasih HP, menunjukkan HP itu tidak baik. Betul nggak semuanya? Itu pikirannya orang iman tuh begitu semuanya. Oh itu kan dulu zaman ontai, belum ada HP. ya. Belum ada HP, ya. tapi Allah kan ada. Ya. Allah bisa memberikan itu semuanya. Dulu zaman zaman belum ada pesawat terbang, belum ada ini, belum ada ini. Tapi Rasulullah naik ke langit, ya Allah kuasa menaikkan Rasulullah ke langit Isra Mi'raj. Ya Allah kuasa segala-galanya. Maka kita masjid kita ini kita bikin suasana sahabat. Insyaallah mulai kan? Habis sholat, tesbih. Ini masuk sunnah ini para sahabat dulu. Baca baca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tapi sholat taktek taktek, tek. Oh Bagaimana iman bisa naik gitu? Itu suasana Eropa, suasana orang lalai kamu bawa ke masjid. Ini tidak mengharamkan loh kan. Tapi itu sangat tidak baik bagi orang yang ingin imannya itu meningkat. Kita ini kan ke masjid ini supaya imannya meningkat, supaya hidayah itu tambah, hati kita tambah bercahaya, tambah dekat kepada Allah, tambah dekat kepada Rasulullah itu mau kita. Kerangkring, kerangkring, bagaimana ini mereka? Ini tambah jauh aja kelihatannya ini. Kelihatannya loh. ini kenyataannya begitu itu emang. Ya. Betul mana kan? Allah Subhanahu wa taala itu sangat dekat kepada kita. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Allah itu sangat dekat dengan kita. Tapi yang membuat jauh itu apa? Kita ini lalai. Lalai kepada Allah. Termasuk yang bikin lalai ya radio, koran, televisi, majalah, HP, ngobrol dan sebagainya itu itu yang bikin lalai. Jadi Allah itu sangat dekat, tapi karena kita ini lalai jadinya terasa jauh. Maka apa saja yang membuat kita lalai kita tinggalkan. Insyaallah mulai kan minimalnya setiap di masjid lah minimal-minimalnya. Kalau di masjid pun kita juga lalai juga. Bagaimana amal masjid kita bawa keluar masjid. Jangan amal luar masjid kita bawa ke masjid. Habis sholat di masjid. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini habis sholat. Terus ini amalan dibawa ke pasar. Masuk pasar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahu mulku wa hamdu wa kulli Maka ditulis sejuta kebaikan untuk itu. Karena amal masjid dibawa ke pasar. Jangan amal pasar dibawa ke masjid. Nah. Ngomong dunia, ngomong alur itu dibawa ke masjid. Kalau amalan pasar dibawa ke masjid itu masih agak lumayan. Pasarnya dibawa ke masjid. Nah, bagaimana pasar yang dibawa ke masjid? Ya itu kalau sudah bawa HP itu pasarnya bawa ke masjid. Wong di sini bisa jual beli, bisa apa-apa. Itu pasar kecil ya HP itu. Hmm. Ini kok bayan kok menjelek-jelekan HP itu bagaimana? Nah, ini bukan menjelek-jelekan. Nah, ini ngomong apa adanya aja. Ya. Yang bicara dengan yang mendengarkan kan sama saja semuanya. Kita ini ingin selamat. Bagaimana hidup itu tambah hari tambah dekat pada Allah, sholat tambah khusyuk, dikir tambah nikmat, dakwah tambah tenanan. Ya. Nah ini maka hal-hal yang bikin kita ini kurang tenanan, kurang sungguh-sungguh, itu kita tinggalkan bertahap-tahap. Minimal malam Jumat ini. Insyaallah mulai kan? Nanti malam semua tinggalkan, tiap dua setengah jam ditinggalkan, urusan-urusan yang membuat hati kita kotor kita tinggalkan, eh, tiap tiga hari kita tinggalkan, waktu keluar empat puluh hari kita tinggalkan, lama-lama hidup kita ini 24 jam taat pada Allah, tunduk pada Allah, ingat pada Allah. Itulah kehidupan para nabi, kehidupan para wali semalekan. insya malaikat. Allah Masya Allah. Itu kita yang nikmat betul. Itu perkara-perkara begitu kan seperti penyakit gatal kan. Penyakit gatal itu kalau digaruk-garuk, dikukuri malah enak. Nah, tapi kalau terus-terus-terus lama-lama bonyok. Nah, begitulah kelalaian-kelalaian kelalaian-kelalaian ini rasanya awal-awalnya seperti enak, tapi lama-lama hati kita jadi keras, hati kita nggak akan bisa jadi tenang. Sholat nggak tenang, dikir nggak tenang. Nah. kenikmatan hidup itu akan hilang. Tapi dengan kita mujahadah, justru kenikmatan hidup akan kita rasakan. Sayyidina Ali mengatakan, kalau orang mengamalkan agama, itu Allah akan berikan kenikmatan hidup. Makan jadi rasanya lezat, minum jadi lezat, tidur jadi lezat, tapi kalau orang itu tidak mau amal agama, Allah akan cabut kenikmatan hidup. Sehingga makan nggak ada rasanya, minum nggak ada rasanya, melihat istrinya nggak ada rasanya, melihat anaknya ampang, nah, melihat temannya sumpek. Hmm. Itu kehidupannya orang-orang yang nggak amal agama. Maka zaman dulu kalau kiai itu memberi nasihat kepada santrinya itu aneh makanlah yang enak, tidurlah yang nyenyak. Nah, Loh kok begitu bagaimana? Ya, iya. Kalau kamu banyak puasa nanti makannya enak. Nah, kalau kamu banyak melek tidurnya nyenyak. Nah, jadi dengan kamu mujahadah justru kamu bisa hidup tidur nyenyak, bisa makan enak. Tapi kalau Sebentar eh, makan, makan, makan, makan. Eh, lama-lama perutnya sakit nggak dia makan lama-lama. Di agama itu seperti itu semuanya kan. Nah. Kalau dikerjakan justru membuat kenikmatan hidup. Orang di rumah saja lama-lama bosen mana. Keluarlah empat bulan gitu. Nanti kan kalau pulang itu terasa Masya Allah, syukur ya, punya keluarga, syukur masa nikmat gitu. Tapi kalau bertahun-tahun di rumah aja, uh, waleh gimana kan? Ya. waleh. Ya. Dunia itu malai. dunia itu membosankan. Betul ini. Agama inilah yang mendatangkan kenikmatan hati. Nah oleh karena Allah Ta'ala maka orang Jepang itu katanya duitnya banyak, teknologinya tinggi. Tapi di seluruh dunia yang paling banyak bunuh diri orang Jepang. Saya pernah dapat cerita dari Karkun Jepang itu. Di DPR-nya Jepang itu pernah ada pembicaraan. Ini kok Orang Jepang ini kok pada bunuh diri di mana-mana beribu-ribu orang. Yang berarti kan penduduk kita ini tidak tenang, tidak tentram. Apa solusinya? Apa jalan keluarnya? Ini salah satu anggota DPR yang Jepang ini bilang, kalau menurut saya itu jalan keluarnya suruh masuk Islam saja. Loh, suruh masuk Islam? Apa kamu orang Islam? Bukan, saya belum Islam saya. Tapi saya lihat tuh orang Islam tuh nggak bunuh diri, karena bunuh diri itu haram katanya. Hmm. Eh, Islam orang Islam tuh saya pernah lihat tuh orang Islam tuh malah nakal-nakal saya juga tahu kok katanya salah satu temannya. Itu orang Islam yang nggak ngamalkan agamanya begitu. Kalau yang ngamalkan agamanya baik-baik nggak -baik, ada yang jelek katanya. Ini pembicaranya orang kafir semuanya. Pembicaranya orang kafir, kepet. Lah kok malah orang-orang Islam mau ikut-ikutan orang Jepang, mau bunuh diri semua apa? Nah. nah, mulaikan Allah Subhanahu wa taala. Ini usaha hidayah, sunnah-sunnah Nabi dikerjakan, amalan-amalan para sahabat dikerjakan, Amalan para ulama-ulama yang soleh dikerjakan. Ya. Karena kita diperintah oleh Nabi, ikut Nabi, ikut sahabat. Diperintahkan oleh Nabi, bahkan diperintahkan dalam Quran, ikut orang-orang yang dekat kepada Allah. Wattabi' sabila man anaba ilayya. Ikutilah jalan orang-orang yang inaba, yang ahli ibadah. Ikuti itu dia. Quran ini. Ya. Maka jangan kita ikut-ikutan kehidupan orang yang tidak beragama, kehidupan orang kafir, kehidupan orang lale. Nah, nanti kita ini kalau jadi lale malah celaka semuanya. Sail untung-untungnya wong lali, si untung wong eling jarene Sunan Kalijaga ya. untung-untungnya wong lali, si untung wong sing eling. Namun Allah taala dan diantara antara usaha hidayah adalah doa. sebaik penyedia doa, doa dalam sholat. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah berikanlah hidayat kepada kita semua jalan yang lurus. Paling sedikit sehari semalam 17 kali. Doa untuk diri kita dan doa untuk umat. dina. Ya Allah tunjukilah kita semua ya Allah jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Maksudnya para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solehin. Para nabi. Jadi kita ini doa tiap sholat supaya hidup kita itu mengikuti jalan hidupnya para nabi. Di antara ciri khas kehidupan para nabi, tiap hari mikir umat. Tiap saat mikir umat, umati, umati. Wasiddiqin. Jalannya orang-orang siddiqin, orang-orang yang betul-betul mantap imannya itu. Seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala Bukan iman tapi oglek oglek bingungan. Ada masa sedikit tidak bingung. Ini bukan siddiq namanya. Siddiq itu mantap, nggak pernah bingung-bingung lagi. Wasyuhada orang-orang syahid siap mati untuk berjuang. Wasolehin orang-orang soleh. Orang-orang soleh itu bagaimana? Orang yang seluruh kehidupannya mengikuti aturan dan menyerang soleh, aturan agama. Pertanyaannya mengikuti aturan agama, perdagangannya tidak riba mengikuti aturan agama, keluarganya mengikuti aturan agama, semua ikut aturan agama namanya orang soleh. Ini doa, doa hidayah. Jadi seumpama kita ini sholat tuh kita rasakan betul. Ya Allah, ihdinas suratul mustaqim. Ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus, jalannya para nabi. Insya Allah habis sholat tuh dakwahnya meningkat. Habis sholat amalannya akan meningkat. Maka itulah dikatakan inna sholat tanhanil fahsya'i wal mungkar. Sholat itu akan menjauhkan kita dari yang cilik-cilik semuanya. Cuman masalah kita sekarang ini sholat itu lale. Qad qamati sholat, qad qamati sholat. Apa lagi? Ya. Ngerti-ngerti salam, orang ngerti rekaat orang ngerti wacane. Nah. Maka bagaimana sholat seperti ini akan merubah kehidupan kita? Ihdinas siratal mustaqim. Betul kita rasakan kehidupan para nabi, para rasul, kehidupan Rasulullah, kehidupan para sahabat, kehidupan para wali-wali Allah ya Allah. Tolonglah saya, berikanlah hidayah saya sehingga saya itu hidup mengikuti jalan hidup mereka ya Allah. Nah, dalam hati begitu, jangan bahasa Indonesia nggak boleh. Ya. Dalam sholat tuh rasakan begitu. Ihdinas siratal mustaqim. Nanti dalam sholat sunnah diulang-ulang sampai terasa. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Seribu kali Sampai terasa. Kadang-kadang Rasulullah SAW itu dalam sholat sunnah satu ayat itu diulang-ulang berkali-kali. Kadang-kadang sampai semalam suntuk. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Diulang-ulang dalam sholat Nabi itu sampai semalam suntuk soalnya. Sambil nangis. Nah kita tahu begitu. Nanti malam tahajud. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Diulang-ulang sampai terasa. Kalau belum terasa jangan berhenti. Nanti lama-lama terus terasa terus. Tapi kalau kita ini biasa lale, ya jadi ndablek terus. Wonten tenang sudah non ndablek, akhirnya ya terus ndablek terus. 60 tahun kita sholat nggak pernah ingat. Ngerti ini? Cuma waktu niato usoli waktu duhri Allah Akbar. Itu tok kelingane. Ngerti-ngerti salam, ngerti-ngerti salam. Nah, Nah ini semulaikan Allah Ta'ala kita latih kita. Ini doa yang terbesar. Ini doa yang terbesar. Yaitu doa hidayah. Doa yang lain-lain juga bagus kita ucapkan. Tapi doa yang terbesar ini jangan sampai kita lupa atau lalai. Inna Allah layak balu doa min qalbin ghafil. Dalam satu hadis dikatakan Allah tidak akan menerima doa dari hati yang lale. Hmm. Hati yang lale doanya nggak makbul. Nah mulaikan Allah Ta'ala dan diantara asbab bidayah yang penting mulaikan adalah taklim karena taklim itu berarti kita ini dinasihati oleh langsung pencipta alam semesta, dinasihati oleh Nabi, dinasihati oleh para sahabat, dinasihati oleh para ulama, maka taklim ini perlu kita baca di rumah kita, di masjid kita. Insyaallah malaikat. Dan di antara asbab bidah yang penting malaikat adalah zikrullah wa yahdi ilaihi man anab. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم لذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب Allah akan memberikan hidayah pada orang ahli zikir kan. Ahli zikir itu penting. Nah, dimulai zikir pagi petang. Habis subuh itu istighfar 100, astagfirullah, astagfirullah. Nah, Salawat 100. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad 100. Ini zikir yang diajarkan saya lihat ini untuk semua orang yang mau mikir dakwah ini. Ini kalau orang itu istiqomah zikir ini, insya Allah dia akan mudah istiqomah dakwah. Ini amalnya saya lihat semuanya kan. Nah, ada hadisnya semua sebetulnya, tapi saya lihat yang menguatkan itu. Terus tasbihat. Tasbihat itu dibaca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Bagus. Kalau terlalu panjang dibaca satu-satu juga boleh. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Maha suci Allah, maha agung Allah, maha hebat Allah, subhanallah, subhanallah. Terus nanti alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dengan senang alhamdulillah. Hmm. Alhamdulillah itu maknanya ya Allah jadikan segala sesuatu baik untuk saya sehingga saya bisa mengucapkan alhamdulillah. Nah, alhamdulillah itu doa komplit itu sebetulnya. Ya Allah jadikan segala sesuatu baik untuk saya sehingga saya bisa mengucapkan alhamdulillah. Begitu kata para ulama. Maka Nabi mengatakan alhamdulillah sebaik-baiknya doa. Allahu akbar, Allahu akbar 100. La ilaha illallah, la ilaha illallah 100. La haula wala quwata illa billah 100. Nah Allah Ta'ala Orang itu kalau lemes-lemes Lagi loyo, ibadah loyo Apa-apa loyo Dua setengah jam loyo Itu obatnya adalah perbanyak La hawla wa la quwata illa billah Ini tahu itu jadi ringan Diceritakan dalam satu riwayat Malaikat-malaikat yang bagian mikul aras itu Aras itu gede gak karu-karuan malaikat Tujuh petala langit, tujuh petala bumi dibandingkan aras itu kecil gitu malaikat. Suruh mikul oleh malaikat delapan, ya, empat malaikat empat. Nanti pada hari kiamat delapan. Suruh mikul malaikat empat. Maka malaikat itu, masya Allah, sekian besarnya suruh mikul. Bagaimana mikulnya? Maka Allah berfirman, baca, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Diangkat loh, kok enteng? Nah, kok enteng? Nah. Orang kalau banyak baca la haula maka mengamalkan perintah Allah itu jadi enteng. Insya Allah, malaikat. Hmm. Ini termasuk setrum gede ini mulai ini. Zikir pagi petang itu jangan dibiarkan ditinggalkan. Itu belum cukup nanti malam hari jam 3 malam perbanyak lagi istighfarnya, selawatnya, tasbihannya diulang-ulang seribu kali, seribu kali, seribu kali. Jadi insya Allah rohani kita akan meningkat mulai. Akan meningkat. Karena ini orang yang ahli zikir itu orang hidup. Yang bisa gerak, yang biasanya kan orang hidup, kalau orang mati nggak bisa. Kalau orang itu nggak ahli zikir, akhirnya butuh orang mati lemes, Ya kuat apa-apa dan mudah terpengaruh. Jadi jenazah itu mana kan orang mati Dipikul kemana-mana ya diem aja. Nah orang kalau nggak ahli pikir begitu, ikut-ikutan. Oh ini bertalim akhir, rung rung rung, eh, ikut pulang. Ini iya. bukan ahli pikir. Kalau ahli pikir enggak. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Elu-elunan. elu Eneng memulai, malah mulai. Eneng nang warung, malah neng warung. Eneng turu, malah turu. Eneng melek, turu terus. Nah. Nah, iki Iki dikire apes. Hmm. Dikire apes insyaallah Bang eh. Ini ku dikire dikuat nih. Paling sini malam Jumat nih kira. Ya. Ini malam Jumat gempung zikir. Nangis ning Gusti Allah. Aja oglak-oglek elok-elukan wong kuburan wis sedak kok kaya ngono ki piye. Eh. Niki mboten nyeneni lho niki. Niki panjenengan kula nih ngomong ngeten iki, gawan bayi nggih. Sampeyan nek kula ngomong sing kasar, sampeyan mboten sanesu panjenengan ya ngono kuwi unine, ben ya, ya wis. Eh. Ben nae kuwi panjenengan unine ya ngono kuwi. Nah. Eh. Konjelingan dipun kan. Ini zikrullah itu perkara yang sangat penting kan. Tanpa zikrullah kita tidak akan bisa amal dengan sebaik-baiknya. Amal apa saja tanpa zikir bukan amal itu gerakan-gerakan kosong amal apa saja kemudian mulaikan wa ta'ala di antara yang penting adalah akhlak yang baik kepada seluruh umat Islam kita mesti punya akhlak yang baik karena kalau orang itu akhlaknya baik doa-doanya diterima oleh Allah ini kata Nabi nih kalau doa-doanya diterima oleh Allah, akhirnya sukseslah dakwah kita, ngaji kita, ibadah kita jadi sukses. Tapi kalau doa kita nggak diterima bagaimana? Ah, dakwahnya kandas, ngajinya kandas, sepuluh tahun suruh ngapalkan orang nggak apal-apal. Gitu. Karena apa ini akhlaknya buruk. Termasuk akhlak buruk, waktu bayan tidur itu akhlak buruk. Ya. Itu katanya orang-orang tua begitu. Kalau katanya orang muda nggak tahu. Nah. Ya orang itu kalau akhlaknya buruk, doanya nggak makbul. Nah. Kalau nggak makbul nanti apa-apa kandas. Nah. Maka kita perbaiki akhlak kita. Insyaallah malaikat. Dan semua ini kita buat ikhlas semata-mata mencari ridho Allah karena semua amal tanpa ikhlas nggak akan diterima oleh Allah. Untuk itu semua malaikat Bagaimana supaya ini semua usaha-usaha hidayah ini betul-betul kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Caranya kita keluar empat bulan. Untuk apa empat bulan itu? Untuk membicarakan tadi ini dan untuk mengusahakan, mengamalkan. bukannya dibicarakan tapi di kenyataan dalam kehidupan kita ini sehingga hidayah tambah hari tambah besar dalam hati kita cahaya tambah terang dalam hati kita sehingga kita di dunia ini para sahabat itu mulai kan tingkatannya itu diceritakan dalam beberapa riwayat <coughs> para sahabat di dunia seolah-olah melihat akhirat saudara. Anas radhiyallahu taala Anas bin Nadir radhiyallahu taala hmm. Beliau mengatakan sungguh aku telah membau-bau surga di dekat gunung Uhud. Ya. Jadi di dunia tapi saking hidayah itu betul-betul besar dalam hati para sahabat itu sehingga di dunia bisa membau baunya surga. Di dunia sudah membau baunya surga. Beribadah seolah-olah melihat kepada Allah yang tidak bisa dibayangkan. Sehingga ibadah begitu nikmat para sahabat itu. Sholat semalam-malam suntuk. Nah, Puasa itu begitu nikmat, masya Allah. Dan ini semula kan, kalau kita keluar sekarang, ini besok Sabtu itu sudah rojab. Rojab itu termasuk bulan yang mulia di antara 12 bulan itu termasuk bulan mulia, bulan rojab, termasuk ashurul Khurum, Di mana amalan-amalan akan dilipat gandakan. Terus setelah rojab kita dapat bulan Sa'ban, ruah Nabi mengatakan amalan-amalan manusia ini akan dilaporkan kepada Allah tiap tahunan, tiap bulan Sya'ban. Jadi amalan kita ini dilaporkan kepada Allah bulan Sya'ban tahunan. Ada laporan harian, pagi petang dilaporkan kepada Allah. Ada laporan tiga harian. Hari Kamis sama hari Senin maka kemis ini ada laporan ini. Maka jangan sampai kemis tidak malam istimewa ini dilaporkan nanti. Hmm. Nah. Jangan sampai Senin tidak hadir musyawarah ini. Ini pas laporan nih malaikat. Ini ada hadis sahih malaikat. Dan ada laporan tahunan tiap bulan Syakban. Nah malaikat Allah Ta'ala. Sedangkan Allah sudah tahu segalanya. Tidak perlu laporan siapa saja. Tetapi para malaikat itu laporan itu supaya kita ini loh hati-hati dalam kehidupan kita ini. Amalan kamu semua dilaporkan. Nah, malaikat Ta'ala nanti kalau kita keluar sekarang dapat rojab bulan mulia, dapat Syakban bulan mulia, dapat Ramadan bulan mulia, dapat Syawal, ini hari raya. Kalau hari raya di rumah satu hari raya di jalan Allah 700 ribu hari raya pahalanya. Masya Allah. Jadi ini bulan Rajab ini bulan paling cocok untuk memulai keluar empat bulan. Bagaimana mulai kan? Masya Allah. Maka yang mau keluar empat bulan silahkan berdiri ke selatan. Allah. Monggo. Monggo. Monggo, mitul. Bismillah. Yang niatnya 40 hari sekarang dirubah jadi 4 bulan insya Allah. Mumpung rejab, ruah, poso, bodoh, masya Allah. Monggo. Walaupun hatinya belum niat, berdiri aja semuanya kan. Sambil jalan nanti niat. Nah. Berdiri aja, bismillah, sudah. Berdiri aja. Eh, sambil niat jalan, eh, jalan sambil niat. empat bulan, empat bulan bismillah. Tawakal ala Allah. eh. Monggo. Begitu juga yang puluh hari. Takabulallah. Bismillah. Kalau puluh hari ini semua aja nggak apa-apa. Bismillah. Monggo. Monggo ndang mangkat saiki mohon ngindang mulai, monggo. Ndang mangkat saiki mohon. Bismillah. 4 bulan, 40 hari. Nah. 4 bulan, 40 hari berdiri. Ya, insyaallah. Taqabbalallah. Jazakumullah. Monggo mboten sasungkan. Ya. Kanjeng Nabi mun ngentosi kita, para sahabat ngentosi kita, swarga wis dadi, neraka wis siap. Ah, awak dia tentang nopo? Rasulullah menunggu kita, para sahabat menunggu kita. Surga sudah jadi, neraka sudah siap. Akhirat sudah di depan pintu. Kita mau berangkat ke sana. Insyaallah malaikat. Tambah masa, sisa masa. Silakan malaikat. Yang mau keluar besok berapa hari saja silakan berdiri ke selatan. Taqabbalallah. Yang mau keluar besok tambah masa sisa masa monggo 4 bulan 40 hari. Berapa hari saja monggo pati. Ha. Pelajar-pelajar, ha, silakan. Mahasiswa semua yang mau ke akhirat kita persiapan semuanya insyaallah menekan Insyaallah sedaya niat eh. Lajeng mengke tanggal 13 Juni Jur Temboro. Tanggal 22 Juni Istimak Jawa Timur. Bon kantun saman milih mawon nopo 13 Juni po rolikur Juni mangkate. Insyaallah bang eh. Sampean kabari anak sampean, istri sampean, kanca-kanca sedaya sedaya umat Islam diatur rawuh mungkin mriki tanggal 13 Juni utawi tanggal kali likur. Angge nih ben umat Islam niki balik mulya malih kados rumiyin-rumiyine. Insyaallah Bang nggih. Saniki Tiga-tiga sekawan-sekawan semayanan sok kapan awake dhewe iki nang bergerak berjuang kaya wong-wong biyen iki kapan ning ngrungokne sokeh arek mangkate saiki monggo tiga-tiga sekawan-sekawan monggo tiga-tiga sekawan-sekawan nah. semayanan nggih semayanan nggih sing napa nek sing medal nah. monggo